bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, ya, um, ada titipan uh, menanyakan tentang bagaimana cara untuk berjualan di bulan Ramadan di siang hari. Jika itu orang yang mau menyeduh kopi atau ya, mie instan begitu, uh, uh, itu kami bilangnya tutup gitu uh, padahal enggak padahal ada gitu bagaimana caranya uh, caranya makasih penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukum jual beli makanan mungkin yang dimaksud ya jual beli sepeda sih nggak apa-apa bu nggak ada orang makan sepeda ya jual beli apa tadi kan ya jual beli makanan di siang hari bulan Ramadan jual beli makan Oh kopi ya betul tadi ya. Jual beli kopi, mie instan dan sebagainya. Jual beli makanan di siang hari bulan Ramadan bisa dipilah menjadi dua. Kepada siapa anda menjual? Jika anda menjual kepada orang yang wajib puasa hukumnya haram dan tidak ada berkah dalam usaha anda, sia-sia. Tapi jika anda berdagang kepada orang yang tidak wajib wajib puasa, orang musafir, orang sakit, ya, masak untuk orang di rumah sakit kan orang orang sakit tidak wajib puasa atau anda berjualan di sebuah tempat yang di situ biasanya untuk berlalu lalangnya musafir kalau yang anda layani adalah orang yang tidak wajib berpuasa wanita haid, musafir, anak-anak kecil bukan haram dan itu dikembalikan kepada diri anda sendiri masa anda kenal sama tetangganya kalau tetangga yang sekarang wajib sholat anda jangan layani tapi nggak bisa milah kalau anda bisa milah jangan jualan karena urusannya adalah urusan berkah ini. Jadi sederhana, kalau memang Anda menjual kepada orang yang wajib berpuasa, maka hukumnya adalah haram sebab sudah dilarang kita harus berolong tolong tolong menolong dan wala ta'awalun al itsmi wal udwan, jangan sampai kita tolong menolong dalam dosa. Anda menolong dalam dosa biarpun Anda katanya ahli puasa, ahli husuk, akan tapi Anda telah menolong orang yang tidak berpuasa, maka Anda mendapatkan dosa yang serupa. Naudzubillah.